Sekarang ini muslim seperti diadu domba. Mengapa? Bagaimana menurut Ustaz? Insya Allah, kalau dia ngaji, dia tidak bisa diadu domba. Betul apa betul? Malam ini, jamaah yang hadir di Villa Dago, jamaah Masjid Al-Kausar, sudah ngaji, tidak mudah diadu domba. Yang mudah dibakar itu lalang kering karena dia kena percikan api saja. Tapi yang hijau, yang hidup tidak akan mudah. Yang mudah diasinkan itu ikan mati. Ikan hidup tidak akan bisa asin walaupun dia hidup di dalam. Maka berilmu. Ini yang sudah berilmu. Tidak mudah diprovokasi. Kalaupun dia marah, marahnya karena Allah. Tapi dia cepat sadar karena dia juga sadar karena Allah. Adapun yang marah karena hawa nafsu, orang digoda setan tidak berilmu. Caranya ngaji. Kalau dengan ngaji kamu jadi lebih sabar, lanjutkan. Kalau dengan ngaji kamu jadi lebih berilmu, lanjutkan. Kalau dengan ngaji kamu lebih cinta masjid, lanjutkan. Kalau dengan ngaji kamu lebih cinta saudaramu, menghormati perbedaan, lanjutkan. Tapi kalau ngaji membuat kamu terprovokasi, kalau ngaji membuat kamu biadu domba, maka siapkanlah mengganti pengajian pada tahun-tahun berikutnya. Betul? Wajibkah badal haji untuk orang tua yang sudah meninggal dunia? Ada kalanya wajib, ada kalanya tidak wajib. Kapan wajib? Orang tuanya berwasiat. Nanti kalau aku mati, ada lagunya. Andai ku mati Juallah tanah itu, lalu kau buat badal haji. Maka cari anak-anak Filadago yang sedang kuliah di Kairo. Temui Ustadz Dr. Haji Bil Bakhtiar. Ustadz, tolong carikan anak Kairo, saya mau badal haji. Karena kalau tidak yang terpercaya nanti ada mafia badal. Dia ambil badal, badal, badal, badal. Tapi hanya satu orang yang melaksanakan. Tidak bisa. Tidak amanah. Maka berikan. Jelas mahasiswa Al-Azhar, terpercaya, amanah. Maka berikan kepada dia, dia yang melaksanakan badal haji. Kalau ada wasi, wasiat. Nggak ada wasiat Pak Ustadz. Tapi dulu mama kami pernah ngomong, mama pengen haji ke Baitullah. Uang nggak ada. Nah, nampaknya mama sedang ngamuk. Uang mama nggak ada. Ninggal dia. Sekarang kamu kaya, duitmu banyak maka ini tidak wajib tapi baik cari apa yang bisa badal haji bisa kamu badalkan haji mak saya bisa ini ongkosnya badalkan haji oh saya udah haji Pak ustadz, saya nggak mau bayar orang lain saya saja yang berangkat mantap bagus mudah-mudahan Bapak Ibu diberikan rezeki yang barokah bisa pergi haji itulah gunanya punya anak yang ngaji setelah dia orang tua meninggal dia tahu caranya kirim yasin, kirim fatihah, kirim tahlil, kirim sodako, belikan dua tiga sak semen, niat untuk orang tua. Sampai ummi matat, ibuku meninggal. Apa atau sodaku anha? Bolehkah aku bersedekah? Sedekahnya sampai atau tidak? Kata Nabi tak sodak, sedekah. Sedekahnya sampai. Ayu sodakatu afdal. Apa sedekah yang paling afdal? Sakyul ma memberikan air minum. Buatkan sini. Di Malaysia, saya ceramah di Malaysia, itu di depan masjid ada kotak-kotak tinggi isinya botol-botol air minum. Setiap diambil satu botol muncul lagi. Setiap diambil satu botol muncul lagi. Wakaf untuk fulan. Bagus. Besok buat di sini. Tempat kita begitu diambil hilang sama tempatnya. Saya pergi ceramah di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Di depan rumah jamaah ada freezer. Dikasih tempat air minum pakai rantai besi, takut hilang. Siapa saja yang lewat bisa minum. Wakaf untuk almarhumah. Bagus. Cari tempat yang sulit mendapatkan air. Tuh, di sana di Yogyakarta, di Gunung Kidul, cari tempat yang sulit. Wakaf sumur bor untuk almarhumah ibu saya. Bagus. Itulah kalau anak-anaknya ngaji, pahalanya sampai. Tapi kalau anaknya nggak ngaji, Maknya ninggal, bukan dia kirim sodako, bukan dia kirim badal haji, yang dia kirim lagu mama. Mama. Mudah-mudahan anak-anak kita yang mengirim sodako, insya Allah. Bagaimana ketika seorang yang bertaubat, apa hukumnya melakukan sholat taubat? Bagaimana membayar sholat yang ditinggalkan dulu? Mamun muslimin yuznibu buzamban. Kalau ada orang buat dosa, tohar, kemudian dia mandi taubat. Jadi saudaraku yang taubat, yang pertama dilakukan mandi tau taubat. Mandinya di mana Pak Ustaz? Ya terserah, mau di kolam renang, mau di ancol. Setelah mandi taubat, berwudhu. Setelah itu sholat sunat taubat dua rakaat. Ayatnya terserah. Setelah itu istighfar. Astaghfirullahalazim. Lebih panjang? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa al qayyum wa atubu ilaih. Lebih panjang? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahlika wa ahlika mustata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta kalau enggak hafal gerak-gerakkan aja mulut mandi taubat berwudu sulat sunat taubat dan istighfar istighfar. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau nangis, sekamar sama istri, sholatnya di kamar, nangisnya jangan kuat-kuat. Nanti istrinya bangun. Loh, kamu nangis kenapa mas? Dosa ku banyak. Dosa apa? Kita dulu kan gak pernah buat dosa. Bukan sama kamu. Sama mantan. Alamat diusir keluar kamar. Nah, Ustaz, saya taubatnya umur 40. Alhamdulillah. Sejak akil balik saya enggak sholat. Akil balik umur berapa? 10. Berarti enggak sholat berapa lama? 30 tahun. Jadi gimana? Menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hambali, yang 30 tahun itu dikobok, diganti. Caranya habis satu sholat diganti satu sholat. Habis sholat zuhur, sholat lagi kodok. Usolli fadha zuhri arba'a raka'atin kodaan. Habis asar, usolli fadhul asri arba'a raka'atin kodaan. Habis maghrib, usolli fadhul maghribi salasa raka'atin kodaan. Selama berapa? 30 tahun. Jadi kalau saya kodok 2018, kemudian meninggal 2019. Alhamdulillah, dianggap lunas, pemutihan. Yang penting niatnya sudah ada. Innamal a'malu bin. Wah, saya nggak percaya sama Ustaz Somad. Eh, Ustaz-ustaz yang lain siapa yang membahas masalah ini? Buka HP, tulis di Google kodok solat Ustaz Sarwat. Kodok solat Ustaz Sarwat. Ustaz Sarwat sahabat saya, orangnya ahli pikir punya website konsultasi fikih, dia sebutkan cara kobok menurut Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kesimpulannya, empat mazhab sepakat. Solat yang tinggal lama mesti diganti, tapi jangan bapak ibu stres gara-gara ini. Cukup ganti selesai satu solat, satu solat, satu solat, satu solat, sampai selesai. Itulah pertanyaan. 60 menit pengajian 30 menit menjawab pertanyaan, 90 menit malam ini bernilai ibadah insya Allah. Amin. Tanda pengajian berhasil bukan ramai sampahnya berserak, tapi tanda pengajian ada perubahan. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Ala hazihin niyya wa kulli niyatin salihah al-fatihah.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 Allahumma dafa'an wal fahsya wal riba wal zina. Selamatkan kami dari malapetaka bencana riba zina narkoba LGBT. Ubah itu sebagai amal soleh Wajahal mauta ra'atan lana min kulli syar. Dan kau takdirkan kami mati malam ini. Jadikan kematian ini istirahat dari dosa-dosa ya Allah. Allah marzuqna imaman adila. Berikan kami wakil-wakil rakyat, pemimpin-pemimpin yang adil-adil dan amanah. nabi tu nubi nama Allah, لا يخافك ولا يرحمنا dengan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah Tolong wa ikhwanina mujahidina musta'afina di Palestin Tolong saudara kami yang teraniaya di jadah Israel di Palestina ya Allah Allah damir a'da akan a'da adil Hancurkan musuh kami, musuh engkau, musuh agamamu ya Allah Allahumma sholli ikhwanana musafina fi Donggala wa Lombok Tolong saudara kami yang sedang teruji dengan musibah di Donggala Saudara kami yang bilang saudaranya musibah jadikan mereka orang yang sabar alladzina idza asabatkum musibah ketika musibah itu datang mereka berkata inna lillah wa inna ilaihi raji'un la tada'lana dhanban illa ghafarta pulang kami dari mana Allah ajal kalamina Indati haja ajalina Jadikan ajal kalam kami ketika ajal kami tiba Yang terakhir keluar dari mulut kami La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina Fidunya dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa qina adzaban nar Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbil alamin Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan, pulang dengan tenang, jangan berdesak-desakan, jaga keutuhan, jaga silaturahim, jaga agama Islam, tunjukkan Islam rahmatan lil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.